Kedudukan ulama di dalam agama kita yang mulia ini sungguh sangat tinggi sekali. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan anugerah ilmu beberapa derajat. Maksud ayat ini kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di antara manusia Allah Subhanahu wa taala mengangkat lebih tinggi lagi derajatnya orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman maka Allah rendahkan mereka. Allah menyatakan Ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Maka Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dari seluruh manusia. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah tinggikan lagi derajatnya para ulama dari umumnya kaum mukminin. Ini maksud ayat yang mulia ini. Di antara kaum mukminin Allah tinggikan lagi derajat para ulama. Maka jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita kedudukan para ulama, kemuliaan para ulama. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyertakan persaksian para ulama dengan persaksian Allah dan para malaikat. Seperti dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Demikian pula para malaikat dan para ulama mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali dia yang berdiri tegak dengan keadilan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga persaksian. Pertama persaksian Allah, yang kedua persaksian malaikat, yang ketiga persaksian para ulama. Ini menunjukkan tingginya derajat para ulama. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita para ulama mereka itulah yang menjadi pewaris para nabi. Ini diantara keutamaan ulama yang terdapat di dalam as-sunnah bahwa para ulama adalah pewaris para nabi sebagaimana dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man salaka tariqan yabtagi fihi ilman Allah bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Wa innal malaikata laqada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar menghamparkan sayap-sayap mereka karena ridho dengan para penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang alim, seorang ulama benar-benar dimohonkan ampun untuknya penghuni langit dan penghuni bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang ulama di atas seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama di atas semua bintang-bintang. Yakni bulan purnama itu walaupun jumlahnya hanya satu, manfaatnya lebih besar, sinarnya lebih terang dibandingkan bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Innama warratul ilm. Para nabi hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang melimpah. Inilah jemaah sekalian di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita kemuliaan ulama. Hadis yang lainnya diriwayatkan Imam Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu.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 Dan para ulama adalah orang-orang yang paling mengerti agama. Kalau begitu jelas, para ulama merekalah manusia-manusia terbaik. Manusia-manusia terbaik setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itulah para ulama karena mereka yang digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan jemaah sekalian, masih sangat banyak lagi dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan kepada kita kemuliaan para ulama. Oleh karena itu jemaah sekalian, salah satu prinsip penting ahlu sunnah wal jamaah yang membedakan dengan golongan-golongan yang menyimpang adalah memuliakan para ulama, menghormati para ulama, mendoakan kebaikan untuk para ulama, membantu dan menolong dalam kebaikan kepada para ulama.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 Jadi jemaah sekalian, Orang yang tidak memuliakan ulama terancam menjadi orang yang bukan bagian dari golongan Rasulullah SAW, yaitu golongan ahlu sunnah wal jamaah. Dan jemaah sekalian, sering kita mengklaim kita pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Dan klaim itu bagus. Tidak ada masalah dengan klaim itu. Tetapi menjadi tidak bagus kalau ternyata itu hanya sekedar klaim. Jangankan mengikuti ahlu sunnah, tahu saja kita tidak. Ini yang menjadi masalah. Kita mengklaim pengikut ahlu sunnah wal jamaah, tapi ternyata prinsip-prinsip, pokok-pokok ajaran ahlu sunnah wal jamaah kita belum tahu. Maka jemaah sekalian, ahlu sunnah itu memiliki ciri-ciri. Demikian pula sebaliknya, setelah kita mengetahui ciri-ciri ahlu sunnah, kita pun harus mengerti prinsip-prinsip, pokok-pokok dan ciri-ciri golongan yang sesat atau yang disebut dengan ahlul bidah. Orang-orang yang suka mengada-ada di dalam agama tanpa ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Maka ketahuilah, inilah salah satu prinsip ahlu sunnah wal jamaah dan di sana masih banyak prinsip-prinsip lain yang perlu kita pelajari. Sebaliknya jemaah sekalian, golongan yang menyimpang, ahli bidah, mereka juga memiliki prinsip-prinsip ajaran, pokok-pokok manhaj mereka, dan ciri-ciri yang jelas. Maka ketahuilah, ciri mereka yang paling jelas, kalau kita ingin tahu orang ini benar atau tidak, Orang ini ahlu sunnah atau orang sesat? Lihat ciri-cirinya. Ini yang perlu kita gali, kita perlu pelajari lebih dalam lagi. Maka salah satu cirinya adalah kalau dia memuliakan ulama ahlu sunnah, padanya ada ciri-ciri ahlu sunnah. Tetapi kalau dia menghina, merendahkan para ulama ahlu sunnah, maka pada dirinya ada ciri-ciri ahlu bid'ah. Bahkan itulah ciri mereka yang paling jelas. Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis beliau berkata alamatul bidah ala ahliya badiyah zahirah tanda-tanda ahlul bidah nampak jelas pada diri para pengikutnya wa azharu ayatihim wa alamatihim dan ketahuilah tanda mereka yang paling jelas yang paling mudah kita kenali adalah syiddatu mu'adatihim lihamalati akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa istighfafihim bihim kerasnya permusuhan mereka serta peremehan dan perendahan atau pelecehan terhadap para ulama pembawa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Inilah jemaah sekalian tanda-tanda golongan yang menyimpang. Demikian pula dikatakan oleh Al Imam Yahya bin Ma'in Rahimahullah taala sebagaimana disebutkan oleh Al Imam Lalikai dalam kitabnya As-Sunnah atau I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Alamatu ahli bidah Al-waqi'atu ala ahli asar. Tanda-tanda ahlul bid'ah atau golongan yang menyimpang adalah suka menjelek-jelekkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Al-Imam Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah taala juga berkata, "Laisa min sahibi bid'atin tuhaddithuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." bikhilafi bid'atihi bihadisin illa abghadal hadis. Tidak ada seorang pun pelaku bid'ah itu yang engkau sampaikan hadis Rasulullah SAW yang tidak sesuai dengan bid'ahnya kecuali ia akan membenci hadis tersebut dan dia juga akan membenci orang yang menyampaikannya. Demikian pula dikatakan oleh Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullah laisa fid dunya mubtadi illa wa huwa yubdidu ahlal hadith wa idza ibtada ar-rajulu nuzi'a halawatul hadith min qalbih tidak ada di dunia ini seorang pun orang yang suka mengada-ada dalam agama pengikut golongan yang sesat kecuali dia pasti membenci ulama ahlul hadith maka tidak seorang pun yang mengada-ada di dalam agama kecuali akan hilang darinya manisnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dalam hatinya. Kemudian jemaah sekalian, ternyata ini bukan hal yang baru. Sampai hari ini pun kita masih bisa menyaksikan. Tanda ahlu sunnah itu adalah memuliakan para ulama. Meskipun dalam satu dua pendapat dia tidak mengikuti pendapat ulama tersebut apabila memang di situ dibolehkan adanya perbedaan pendapat. Dia ikut ulama lain, tapi dia nggak membenci, tidak pula melecehkan dan merendahkan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jamaah sekalian, melecehkan para ulama, menjelek jelekkan para ulama, bagaikan kita memakan daging yang beracun. Kalau kita menjelek-jelekkan saudara kita seorang muslim dan dia bukan siapa-siapa, itu namanya gibah. Gibah itu adalah seperti kita memakan bangkai saudara kita. Tetapi menggibahi ulama bukan saja makan bangkai, tapi makan bangkai yang beracun. Hati-hati luhumul ulama masmumah. Bangkainya para ulama itu beracun. Maksudnya orang yang menggibah para ulama seperti dia makan bangkai, bukan bangkai biasa, tapi bangkai yang beracun. Dan jemaah sekalian, bahaya merendahkan ulama sungguh sangat besar. Kalau kita melecehkan para ulama, itu sama saja kita menghalangi manusia mengikuti kebenaran. Dan kita membiarkan kaum muslimin berada dalam kehinaan. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin mengenal ilmu yang sahih kecuali melalui para ulama. Dan kaum muslimin tidak akan mungkin bisa bangkit dari keterpurukan mereka kecuali dengan kembali kepada agama. Dan kembali kepada agama tidak mungkin kecuali melewati para ulama. Karena kembali kepada agama adalah kembali kepada ilmu. Kembali kepada ilmu berarti kembali kepada para ulama. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayyatum bil inah وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara ina yaitu transaksi yang mengandung riba dan kalian memegang ekor-ekor sapi serta ridho dengan pertanian maksudnya cinta dunia dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Jemaah sekalian, barangkali hari-hari yang kita lalui saat ini itulah bagian dari kehinaan kita. Di mana kita sebagai umat yang besar tetapi tidak memiliki persatuan. Umat yang besar tetapi mudah dilecehkan, mudah diobok-obok dan bahkan dibantai oleh orang-orang kafir dihinakan dan kita seakan-akan tidak sanggup untuk melawan mereka. Inilah keadaan kita sekarang. Umat yang hina. Allah yang menimpakan kehinaan kepada kita. Bukan karena kuatnya musuh jamaah sekalian. Bukan. Tetapi karena dosa-dosa kita. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita solusinya. Apa solusi? untuk bangkit dari keterpurukan ini. ini luar biasa keterpurukan kita ya. Jangankan di negeri minoritas muslim seperti di Myanmar, kaum muslimin dibantai. Sementara umat yang besar umat Islam ada di negeri-negeri sekitarnya nggak sanggup menolong. Subhanallah. Ini aneh sebenarnya. Ini hina betul-betul terhina. Bahkan satu orang kafir menghina Al-Quran di negeri mayoritas muslim susah banget dihukum. Susah sekali untuk dihukum. Kalaupun dihukum, ternyata tidak dihukum dengan hukum Islam. Betul-betul Allah perlihatkan kehinaan kita. Kita harus paham jamaah sekalian, apa sebabnya? Obati dari akarnya. Jangan kita hanya mengobati secara parsial. Obati dari akarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita dosa-dosa yang menyebabkan itu. Kemudian beliau mengabarkan solusinya. Apa solusinya jemaah sekalian? Solusinya adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yanzi'uhu ankum hatta terji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan ini dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Inilah kunci untuk bangkit dari keterpurukan ini. Untuk menghilangkan kehinaan ini. Agar kita benar-benar menjadi umat yang mulia. Umat yang berjaya. Apa solusinya? Kembali kepada agama kalian. Agama seperti apa yang dimaksud? Tidak lain agama yang sahih, ajaran yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Caranya tidak lain adalah menuntut ilmu dari para ulama. Nggak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk kembali jaya. Tidak dengan melakukan aktivitas apapun. Apalagi dengan mengikuti cara-cara orang kafir. Seperti turun ke jalan, kemudian teriak-teriak di jalan. Itu caranya orang-orang kafir. Nggak akan mungkin, mustahil selama-lamanya. Umat ini akan menjadi mulia kalau mengikuti cara-cara orang kafir atau mengikuti metode apapun hanya satu caranya kembali kepada agama kita itu saja nggak ada yang lain pertanyaannya jemaah sekalian bagaimana cara kembali kepada agama kita itu dimulai dengan menuntut ilmu inilah solusinya inilah solusinya kembali ke majelis ilmu kembali ke buku-buku para ulama, mengkaji dan mempelajari kitab-kitab para ulama. Bahkan kalau memungkinkan kita duduk langsung bermajelis dengan para ulama. Itulah jalan kembali kembalinya kejayaan umat. Maka kalau kita merendahkan ulama, ini sama saja kita menghancurkan agama Islam. Jadi ini nggak main-main. Nggak main-main jemaah sekalian. Merendahkan seorang ulama ini namanya menghancurkan Islam. Karena umat gak mungkin tahu Islam, Islam yang sahih kecuali melalui para ulama. gak mungkin. Oleh karenanya ini adalah prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Dan jamaah sekalian, sampai di masa ini ternyata orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang masih memiliki tanda-tanda ini, yaitu merendahkan para ulama, tidak mengikuti para ulama. Mungkin saya berikan sebuah contoh. Di masa ini, orang-orang yang memiliki penyimpangan, yang mengikuti pemahaman-pemahaman yang sesat, mereka melecehkan ulama dengan mengatakan ulama tidak tahu wakil atau mereka buat istilah fikhul wahid realita memahami realita ada yang lebih dahsyat lagi mereka bilang ulama hanya tahu apa namanya masuk dan keluarnya bulan Ramadan atau hanya mengerti bagian dalam celana dalam wanita subhanallah maksudnya membahas tentang haid dan nifas. Mereka katanya sudah berjuang mau melawan Amerika. Para ulama masih berkutat dengan masalah haid dan nifas. Dan sampai saat ini cara mereka berjuang dan selamanya tidak akan sampai pada kemenangan dan kejayaan kalau sudah merendahkan ulama dan mengikuti jalan yang menyimpang. Ini contoh di masa kita ini. Syekh Soleh Al-Fauzan Habibullah pernah mengingatkan hal ini. Beliau berkata, "Wa annana nasma'u fi zamanina hadza fi zamanina hadza man yatakallam fi aradil ulama." Sungguh kita masih mendengarkan di masa kita ini orang-orang yang merendahkan kehormatan para ulama ويتهمهم بالغباوة والجهل وعدم إدراك وعدم إدراك لأمور وعدم wa الواقع. dan mereka menuduh para ulama itu dungu jahil bodoh dan tidak mengerti realita tidak mengetahui kenyataan tidak tahu kondisi kita. Ini tuduhan mereka. Kata beliau rahimahullah, kama yaquluna hadza kama yaqulun wa hadza amrun khatir. Inilah yang seperti mereka katakan, ini adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Apa maksud mereka jemaah sekalian merendahkan para ulama? Maksudnya adalah agar umat tidak lagi merujuk kepada para ulama. Kemudian siapa yang dijadikan rujukan? Mufakir. Pemikir Islam. Cendekiawan Islam. Atau siapa saja mereka buat istilah-istilah. Padahal hakikatnya dia adalah orang yang tidak mengetahui dalil-dalil syar'i, hukum-hukum agama, atau mereka hendak mengangkat Orang yang bukan ulama dijadikan sebagai ulama. Inilah kenyataannya. Para ulama ditinggalkan dan orang-orang bodoh itu yang diangkat sebagai rujukan-rujukan manusia. Maka apa yang terjadi? Umat semakin jauh dari manhaj yang hak. Semakin jauh kejayaan Islam, semakin terpuruk umat Islam. Inilah jemaah sekalian bahayanya. Padahal kalau mereka mengatakan ulama nggak tahu wahyu, nggak tahu kenyataan, dan mereka tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, sampaikan, sampaikan kepada para ulama. Kenyataannya adalah begini dan begitu. Kemudian minta arahan, minta fatwa, itu yang seharusnya kita lakukan. Kemudian jemaah sekalian, para ulama Para ulama yang laki-laki kebanyakannya tidak pernah haid. Tapi kenyataannya ulama yang lebih tahu tentang permasalahan haid dibanding wanita. Artinya apa? Walaupun ulama enggak hidup di negeri kita, tapi untuk memutuskan hukum atau dimintai fatwa, ulama yang berhak bukan kita. Kita ajukan pertanyaan sesuai kenyataan di negeri kita. Tunggu arahan dan fatwa ulama. Sebagaimana akan kita sebutkan nanti, ini adalah salah satu prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Namun sebelum itu jamaah sekalian, perlu kita kenali terlebih dahulu siapa itu ulama. Kalau kita tidak mengenal ulama, maka kita akan salah menjadikan seseorang sebagai ulama. Dan bahkan di masa ini tanpa sadar banyak orang sudah seperti ulama. Bukan ulama seperangan dia sudah jadi kibar ulama, bahkan jadi syekhul Islam. Ya. Seakan-akan demikian. Kenapa? Setiap ada permasalahan dia komentari. Setiap ada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kaum muslimin, dia kasih syarat, dia kasih taklik, mentang-mentang punya akun Facebook, ya. semuanya dikomentari, biar eksis di medsos, banyak like, banyak komen, subhanallah, ini yang terjadi. Entah dia sadar atau tidak, dia sudah mendudukkan dirinya layaknya seperti seorang ulama. Maka kita harus kenali siapa ulama yang sebenarnya. Jemaah sekalian, banyak penjelasan ulama yang menjelaskan kepada kita tentang siapa itu ulama. Namun pada hakikatnya kembali kepada satu. Ulama adalah orang yang berilmu. Sekarang apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam dunia beliau berkata, "Al-ilmu kalau Allah wa kala Rasul wa kala sahabah hum ulul irfan." Ilmu itu adalah ucapan Allah, ucapan Rasul dan ucapan para sahabat. Mereka itulah para ulama. Diriwayatkan juga dari Imam Al-Auza'i, dari Imam Syafi'i, dan para ulama salafi yang lainnya kalimat yang semisal al ilmu ma Allah wa kala Rasul wa kala sahabah wa ma siwa was wasatu syaitan ilmu itu adalah ucapan Allah, ucapan Rasul dan ucapan sahabat. Selain itu namanya adalah was waswas syaitan. Dan tadi sudah kita sebutkan para ulama adalah yang mewariskan para nabi. Apa yang mereka wariskan? Ilmu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita ilmu yang beliau wariskan adalah ilmu yang siapapun berpegang teguh dengannya dia selamat, siapa yang menyimpang darinya dia celaka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad taraktukum ala mithlil bayda, lailiha kanahariha, la yaziku anha illa halik." Sungguh, aku telah meninggalkan kalian di atas satu ajaran yang putih bersih. Malamnya bagaikan siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Apa ajaran itu jemaah sekalian? Ajaran yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Itulah yang dimaksud ucapan sahabat keterangan-keterangan sahabat tentang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, barang siapa mengambil selain itu, maka dia tersesat. Sebagaimana sabda beliau, "Laqad taraktukum atau taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Kitab Allah wa sunnat Rasulih. Sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian masih berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jemaah sekalian, kalau kita mengambil selain itu, maka kita tersesat. Dan yang beliau maksud dengan Al-Qur'an dan sunnah di sini adalah yang mengikuti pemahaman ahlu Sunnah wal Jamaah yaitu pemahaman sahabat dan para pengikut mereka sebagaimana beliau tegaskan di dalam hadis yang lain wasataftariku ummati ala 73 firqah kulluha fil nari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi umatku akan berpecah menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku inilah yang disebut dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Selain itu, namanya adalah kesesatan atau was-was syaitan. Walaupun seseorang hafal Al-Quran, tapi dia tidak memahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kesesatan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita, Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Quran itu adalah hujah untuk membelamu atau menyalahkanmu. Makanya zaman sekalian luar biasa. Kelompok sesat pertama kali adalah para penghafal Al-Quran, yaitu golongan khawarij dan ahli ibadah. Nanti aku bisa lihat tentang golongan khawarij dahulu. Mereka itu para penghafal Al-Quran Maka inilah ilmu. Memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Memiliki kedalaman pengetahuan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Mengetahui nasih dan mansuh. Mengetahui Al-Mutlaq wal-Muqayyad. Mengetahui Al-Mujmal wal mubayyad Itu adalah istilah-istilah usul untuk memahami Al-Quran sesuai pemahaman salah. Maka berdasarkan hal ini, Syekh Soleh al fawzan hafizahullah menjelaskan kesimpulannya adalah orang berilmu itu, ulama itu adalah yang mendalami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salah. Inilah definisi ulama. Jadi bukan ulama itu yang pintar ceramah, Bukan ulama itu yang sekedar hafal Quran atau hafal hadis. Tapi dia tahu cara berdalil. Dia tahu nasi dan mensuh. Mutlak dan muqayyad, mujmal dan mubayyan. Itu adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara berdalil. Dan dia memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salah. Ini yang namanya ulama. Jadi bukan orang yang pintar ceramah, pintar pidato, banyak hafal. Bukan pula yang punya organisasi, namanya organisasi ulama. Misalkan Ikatan Ulama Sedunia atau Ikatan Ulama Nasional. Bukan, bukan itu ulama. Atau Ikatan Ulama Muda. Bukan itu ulama. Bisa saja di antara mereka ada ulama tetapi nama-nama itu bukan tanda ulama, sedikit pun bukan. Ulama itu adalah yang mendalami ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Itulah yang disebut ulama. Kenapa? Karena kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ataupun dia punya dalil Al-Quran dan Sunnah, tetapi bertentangan dengan pemahaman salaf, itu namanya kejahilan. Itu namanya kebodohan. Bagaimana mungkin orang yang melakukannya disebut ulama? Jadi ini definisi ulama yang harus kita pahami. Siapa itu ulama? Ya. Maka sampai sini kita sudah mengetahui keutamaan para ulama dan siapa itu ulama. Serta kewajiban kita kepada para ulama memuliakan, menghormati menolong dalam kebaikan. Mendoakan yang baik. Menahan lisan. Andai pun kita mengetahui ada kejelekan para ulama, tahan lisan kita. Hati-hati. Dagingnya para ulama itu beracun. Inilah kewajiban-kewajiban kita kepada para ulama. Dan jemaah sekalian, ini pun membutuhkan pembahasan yang lebih detail. Namun pada kesempatan ini kita ingin memfokuskan pada satu pembahasan. Apa kewajiban kita kepada Allah terkait dengan para ulama? Di masa-masa kita menghadapi persoalan besar. Ini akan kita fokuskan pembahasannya pada kesempatan ini. Apa ajaran ahlus sunnah wal jamaah? Dalam menghadapi persoalan besar. Persoalan yang terkait dengan orang banyak. Terkait dengan keamanan mereka dan ketakutan mereka. Jam berapa asal? Berapa menit lagi? Jam 3 pas ya? Hah? Sudah masuk asar? Hah? Belum. 10 menit lagi. Baik. Ini jemaah sekalian yang ingin kita pelajari. Maka ketahuilah termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah di masa fitnah. Apa yang dimaksud masa fitnah di sini? Masa fitnah itu adalah ketika umat Islam menghadapi persoalan besar. Persoalan yang terkait dengan urusan orang banyak. Terkait dengan keamanan dan ketakutan. Maka ketahuilah prinsip ahlus sunnah wal jamaah di masa-masa ini adalah ar arruju ila ahli ilm al-akabir merujuk kepada ulama-ulama besar ini prinsip khusus adapun prinsip umumnya ahlu sunnah selalu merujuk kepada ulama dalam setiap kondisi merujuk kepada orang-orang yang berilmu. Allah menyatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Itulah ahlu sunnah. Dan lebih khusus lagi, di masa terjadi kekacauan, terjadi ancaman untuk banyak orang, apakah keamanan atau ketakutan, merujuknya kepada ulama-ulama besar. Bukan sembarang ulama lagi. Tapi ulama-ulama besar. Iya. Ini ya, subhanallah. Kita nggak mengerti. Apakah memang saudara-saudara kita yang mengaku ahlus sunnah belum sampai pelajarannya di sini? Ini prinsip penting ahlus sunnah dari masa ke masa atau bahkan seorang yang mengaku atau dianggap sebagai dai ahlu sunnah, ustad ahlu sunnah. Apakah dia belum tahu hal ini? Padahal ini prinsip penting ahlu sunnah. Ataukah dia orang yang menyusup di dalam barisan ahlu sunnah? Ini yang perlu kita waspadai. Sebab di masa-masa fitnah itu barulah terlihat orang yang kokoh dalam berpegang teguh dengan ahlu sunnah dan orang yang tidak kokoh terlihat di situ. Terutama ketika kita menghadapi kezoliman para penguasa. Kita marah, kita emosi. Itu sudah fitrahnya orang yang beriman. Marah melihat kemungkaran. Tapi jemaah sekalian, kita pun diuji. Apakah kita tunduk dengan kemarahan kita melampiaskan amarah kita atau kita tunduk dengan as-sunnah dengan manhaj yang hak. Di sini kita benar-benar diuji. Apakah kita tunduk dengan perasaan kita, dengan hitungan-hitungan kita? Hitungan kita ini kalau kita turun di jalan, kalau kita menekan pemerintah, maka tuntutan kita akan berhasil. Itu hitungan kita sekarang kita diuji. Apakah kita mengikuti pemikiran kita, akal kita, hitungan kita, atau mengikuti manhaj yang hak. Di masa fitnah kita betul-betul diuji. Siapa yang berpegang teguh dengan kebenaran, siapa yang terbawa oleh emosi. Maka disinilah jemaah sekalian, kita perlu merujuk kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Inilah prinsip ahlu sunnah. Di masa-masa genting, di masa-masa fitnah, di masa terjadi persoalan besar yang terkait dengan keamanan dan ketakutan, terhubung dengan orang banyak adalah merujuk kepada ulama-ulama besar ahlu sunnah wal jamaah. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan ulama besar di sini? Kalau definisi ulama sudah kita tahu, tapi siapa ulama besar? Maka ketahuilah jemaah sekalian, ulama besar itu adalah ulama yang sudah tua umurnya dan mendalam ilmunya. Yang sudah tua umurnya dan mendalam ilmunya. Dan Rasulullah SAW telah berpesan khusus kepada kita untuk merujuk kepada mereka. Beliau bersabda, "Al barakatu ma'a akabirikum." keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Apa maksud orang tua di sini? Yaitu tua dari segi umur dan ilmu. Makanya ulama memberikan contoh bagaimana sahabat selamat sepeninggal Rasulullah SAW ketika tersebar berita wafatnya Rasulullah SAW terjadi kekacauan Para sahabat bagaikan ayam yang kehilangan induknya. Mereka bingung. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu goncang. Kemudian tampilah orang yang paling tua di antara mereka. Tua dari segi umur dan ilmu. Yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar. Maka dengan itu mereka selamat maka jemaah sekalian, inilah prinsip ahlu sunnah. Berikut saya kutipkan penjelasan salah seorang ulama besar ahlu sunnah di masa ini, yaitu Asyik Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Beliau berkata, Ida waqa'a ikhtilafun wa la Apabila terjadi perselisihan, terutama yang terkait dengan fitnah-fitnah. Falzam rikabal akabir fil ilmi wastin. Maka hendaklah engkau bersama orang-orang tua. Tua dari segi ilmu dan umur. Wahdar ma yanfaridu bihi istighar. Dan hati-hatilah pendapat berbeda dari orang-orang kecil, maksudnya para junior. ya Masih muda umurnya, muda juga ilmunya, sedikit juga ilmunya. Mungkin dia berilmu, tapi tidak sedalam para ulama besar. Hati-hati. Fa inna fi syabab hiddatun ta'ajjala bi sahibiha ila fitnah. Kenapa? Karena pada anak-anak muda itu ada satu semangat. Keterburu-buruan, ketergesa-gesaan yang bisa mengantarkan mereka kepada fitnah. Wa ammal ulama al-kibar fahum kibarun fi ilmihim wa kibarun fi sinnihim. Adapun ulama-ulama besar maka mereka itu besar pada ilmu mereka dan umur mereka. Wa ma'a ilmihim pada jarrabul haya. Bersamaan dengan ilmu mereka tersebut, ilmu yang sudah mendalam, umur yang sudah tua, mereka juga telah memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak dan memiliki pengalaman menangani kasus-kasus dan persoalan-persoalan kaum muslimin yang lebih banyak. Jadi bukan sekedar ilmu, tapi pengalaman. Dan kenapa harus umurnya tua? Karena kata beliau, kasarat fihim hidatus syabab wa qalabat 'alaihimul ana." Telah hilang dari mereka sifat tergesa-gesanya anak muda dan lebih mendominasi mereka sifat kesabaran. Ini kan fenomena umum. Orang tua seperti itu. Anak muda nggak sabaran. Fala yastiruna illa an ilmin. Fala yastiruna illa an ilmin alimuhu wara'in ahkamu. Maka para ulama besar ini pada umumnya mereka tidaklah menetapkan satu urusan atau berfatwa kecuali berdasarkan ilmu atau pemikiran yang sudah betul-betul matang. Fahum anil ilmi yusdirun wa bil hikmati lil waqi yafhamun. Maka mereka menghukumi berdasarkan ilmu dan mereka lebih mengetahui hikmah dalam kenyataan dan realita manusia. Karena mereka lebih paham kehidupan ini sebab mereka sudah lebih lama hidup. Wal barakatu ma'ahum dan lebih dari itu kata Syekh keberkahan bersama mereka. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Al barakatu ma'a akabirikum Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Maksud orang tua di sini kata Syekh, tua dari segi umur dan ilmu. Iya. Jadi Syekh menjelaskan kepada kita, ini adalah hikmah syariat, ketentuan agama, prinsip manhaj yang juga masuk akal. Kenapa? Anak muda itu seringkali dia punya ilmu, tapi emosinya bisa mengalahkan ilmunya. Emosinya bisa mengalahkan ilmunya. Kadang-kadang dia punya ilmu, dia berusaha mentawil-tawil sampai dia sampai pada pembenaran untuk melakukan aksinya karena emosi yang dia turuti. Dan dia juga belum banyak pengalaman. Dan juga jemaah sekalian, satu hal jangan kita lupa. Orang tua pada umumnya lebih takwa Inilah yang kita perlukan, ketakwaan seorang alim. Karena Allah menyatakan, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuk kalian furqan, pembeda. Pembeda di sini maknanya pembeda antara yang benar dan yang salah, yang bermanfaat dan yang berbahaya. Maka semakin takwa seseorang, semakin peluang, semakin besar peluangnya diberikan taufik untuk mengenal kebenaran. Maka disinilah pentingnya merujuk kepada para ulama. Sampai-sampai Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala ditanya tentang satu persoalan. Ketika itu ada Imam Sofyan bin Uyainah, senior, ulama besar yang ditanya Ibnu Mubarak juga sebenarnya nggak main-main ulama besar, tapi ada ulama yang lebih senior. Maka beliau menjawab pertanyaan itu dengan ucapannya, "Nuhina an natakallam inda akabirina." Kita dilarang untuk berbicara sementara ulama-ulama besar kita masih ada. Ya, subhanallah, itu adab salaf dahulu. Takut berbicara dalam persoalan-persoalan besar selama masih ada ulama besar di atasnya. Insya Allah Ta'ala nanti kita akan tambahkan ucapan-ucapan salaf dan contoh-contoh salaf bagaimana mereka menerapkan prinsip ini. Kita lanjutkan setelah sholat asar. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Tadi sudah kita sebutkan keterangan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafizahullah Ta'ala Salah seorang ulama besar di kota Madinah bagaimana manhaj ahlu sunnah dalam menghadapi persoalan-persoalan besar adalah merujuk kepada para ulama besar. Ulama yang sudah tua dari segi umur maupun mendalam ilmunya. Saya tambahkan satu lagi keterangan Syekh Abdul Razak, Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala di dalam salah satu muhabara beliau ketika menjelaskan tentang as-sababur rabi sebab yang keempat tahqiqil amni wal muhafadha alaih agar kita bisa meraih keamanan dan menjaga nikmat keamanan negeri wa huwa an yarji nas fil fitan وفي الملمات وفي النوازل وفيما يمس مصالح الأمة في أمنها أو في خوفها إلى العلماء المحققين والأئمة الراسخين kata beliau hendaklah manusia di dalam masa-masa fitnah atau dalam masa genting atau terjadi satu persoalan besar atau yang terkait dengan kemaslahatan umat baik keamanannya atau ketakutannya hilangnya rasa aman ketakutan maknanya hilangnya rasa aman maka hendaklah mereka merujuk kepada para ulama muhakkikin dan para imam ar-rasikhin. Ini bahasa lain ulama besar. Al-ulama al-muhakkikin wal a'imma ar-rasikhin. Ulama ahli tahqiq artinya yang memiliki kedalaman ilmu yang fatwanya lebih jitu dan para imam yang rasih yang kuat ilmunya, yang mendalam ilmunya. Ahli istimbat wa ahli fiqh wa ahli basira fi dinillah. Ahli al-qadam rasikhah. Mereka adalah para ulama ahli istimbat yang mampu melakukan istimbat hukum, ahli fikih, ahli basirah fi dinillah, orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam dalam agama Allah dan memiliki kekokohan ilmu wa alla yarji'u ila kulli ahadin dan janganlah mereka merujuk pada setiap orang wala ila kulli man habba wa jabba dan tidak pula kepada setiap orang yang berkomentar Wa innama yurja'u ila ulama al-a'lam. Hanyalah ini dikembalikan kepada para ulama besar wal muhaqqiqin ar rasikhina min ahli ilmi dan juga para ahli tahqiq yang rasikh yang kuat dari kalangan ahli ilmi. Jadi enggak semua ahli ilmi, enggak semua ulama, tapi yang betul-betul rasikh, kuat ilmunya, mendalam ilmunya. Inilah jemaah sekalian manhaj ulama ahlu sunnah wal jamaah di dalam menghadapi masa-masa fitnah persoalan-persoalan besar. Iya. Kemudian kita sebutkan di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tadi sudah kita sebutkan dalil dari as-sunnah yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-barakatu ma'akabirikum. akabirikum. Tetapi ada dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar utama tentang manhaj ini merujuk kepada para ulama besar di masa-masa fitnah. Kenapa ini menjadi manhaj ahlu sunnah? Karena itulah bimbingan Al-Quran dan sunnah. Dan itulah yang dilakukan oleh ulama salaf dari masa ke masa. Mungkin saya berikan dua contoh sebelum kita masuk penyebutan dalilnya, saya berikan dua contoh terlebih dahulu. Contoh yang pertama yang diriwayatkan Imam Muslim tentang hadis Jibril, kisah sebelum periwayatan hadis tersebut. Jadi itu ada kisahnya. Kenapa hadis tersebut tersebar? Ada kisahnya. Ulama dari generasi tabi'in, nanti aku bisa lihat Sahih Muslim pada hadis tentang kisah malaikat Jibril mendatangi Rasulullah saw yang sering disebutkan atau diistilahkan dengan hadis Jibril. Hadis yang kedua pada Arba'in Nawawi. Cuman di Arba'in Nawawi tidak disebutkan kisahnya langsung pada hadisnya. Kalau untuk mau lihat kisah yang melatar belakangi, yang melatar belakanginya, lihat di Sahih Muslim. Jadi ketika itu di Kufah muncul seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Dialah yang pertama mencetuskan bid'ah qadariyah. Dia mengatakan al-amru unufun. Maksudnya adalah Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Nauzubillah ini kekufuran. Ini sudah jelas kekufuran. Tetapi ulama besar dari generasi tabi'in mengingkari tapi mereka belum berani bersikap banyak. Belum berani bersikap lebih. Mereka bertekad untuk datang ke Makkah untuk berjumpa dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup, minta petunjuk. Subhanallah. Ini jemaah sekalian manhaj ulama salaf. Minta arahan. Ini sesuatu yang baru muncul, meresahkan umat. Mereka nggak langsung bersikap. Mereka berangkat pergi haji atau umroh sekalian ingin berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu mereka berjumpa dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar adalah ulama besar di masa itu. Ini adalah akhir masa sahabat. Sahabat sahabat-sahabat senior sudah banyak yang wafat. Iya. Maka Ibnu Umar pun menegaskan kepada mereka. Kata beliau, sampaikan kepada Ma'bad Al-Juhani dan para pengikutnya Demikian pula sampaikan kepada kaum muslimin di sana bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari Ibnu Umar. Mereka sungguh bukan orang yang beriman dan mereka tidak akan diterima amal ibadahnya meskipun mereka bersedekah emas sebesar gunung Uhud sampai mereka beriman kepada takdir Allah. Itu fatwa Ibnu Umar. Katakan, kita sebagai muslim berlepas diri dari kalian. Ini kekufuran. Iya. Kisah yang kedua diriwayatkan Imam ad ini tentang pertama terjadinya zikir jamaah. Nanti bisa lihat juga secara lengkapnya kisah ini. Saya singkat saja karena waktu kita terbatas. Ketika pertama terjadinya zikir jamaah, di Masjid Kufah. Ketika itu di masa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu sebagai gubernur di sana. Dia melihat orang yang melakukan zikir ini. Dalam hatinya dia ingkari, ini salah. Kenapa? Sudah jelas nggak ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Subhanallah jemaah sekalian, beliau tidak berbuat lebih. Beliau datangi dulu Ibnu Mas'ud yang dianggap lebih berilmu darinya. Lebih besar, lebih tua, lebih mendalam ilmunya. Beliau laporkan kepada Ibnu Mas'ud, barulah Ibnu Mas'ud memberikan fatwa. Ibnu Mas'ud datang ke masjid dan melarang mereka. Mereka masih berdebat, mereka bilang, "Wahai Abu Abdurrahman, kami ini niatnya baik. Zikir jamaah dengan niat baik, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kam min muridinil khair lan yusibahu." Berapa banyak orang yang berniat baik tapi dia tidak dapat pahala apa-apa. Artinya nggak otomatis niat kita baik lalu kita pasti dapat pahala tidak. Harus disertai dengan cara yang benar. Ini dua contoh dari sekian banyak contoh Praktik mulai dari masa sahabat, tabiin, bagaimana mereka merujuk kepada para ulama besar di masa-masa munculnya sesuatu yang baru, terutama terkait dengan keamanan banyak orang atau rasa takut. Dan dalil akan hal itu jemaah sekalian adalah surat An-Nisa ayat ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Ini celaan dari Allah. Dapat berita langsung sebar. Dapat info terkait dengan kejadian-kejadian langsung muncul di medsos. Gatal tangannya kalau nggak update status. ya nggak eksis namanya. Subhanallah. Padahal Allah mencela hal ini. Kata Allah, "Walau radduhu ila Rasul wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladziina yastambitunahu minhum." Andaikan mereka kembalikan urusan itu kepada Rasul dan kepada ulil amri dari kalangan mereka, niscaya orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran mereka akan mendapatkan dari Rasul dan ulil amri tersebut. Maka inilah dasar manhaj Ahlu sunnah merujuk kepada para ulama dan lebih khusus lagi dalam masa fitnah kepada para ulama besar. Iya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini. Kata beliau, Hada ta'dibun min Allah li ibadihi an fi'lihim hadza ghairul laik. Ayat ini adalah pendidikan adab terhadap hamba-hambanya atas perbuatan mereka yang tidak patut, yaitu dapat berita langsung sebar, dapat info langsung komen, bahkan bukan hanya komen, syarah. Subhanallah. Ini pendidikan adab yang Allah berikan kepada kita dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita, kafabil mar'i kadiban di kulli masami'ah. Cukuplah seorang itu dianggap pendusta kalau dia berbicara setiap apa yang dia dengarkan. Kemudian kata Syekh Al-Sa'di, wa annahu bagi lahum ida jahum amrun min al-umuril muhimmah wal masalih al-amah dan bahwasannya sepatutnya bagi kaum muslimin apabila datang kepada mereka perkara dari perkara-perkara penting atau maslahat umum ma yata'allaqu bil amni wa sururil mu'minin yaitu yang terkait dengan persoalan keamanan atau kegembiraan kaum mukminin au bil khaufil ladzi fihi musibah alaihim atau sebaliknya tentang rasa takut yaitu hilangnya keamanan berupa musibah yang menimpa mereka ayyatasabbatu hendaklah mereka melakukan tasabbut kepada siapa mereka melakukan tasabbut kepada para ulama ya wala yastajilu bi isya'ati dzalikal khabar dan janganlah mereka tergesa-gesa untuk menyebarkan berita tersebut bal yardunahu ila rasul wa ila ulil amri minhum akan tetapi hendaklah mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka. Siapa itu ulil amri? Ahli rahi wal ilmi wal nusfi wal akli wal razana. Mereka adalah para ulama yang memiliki kecerdasan, ilmu, nasihat, akal yang sehat, serta akal yang baik. Alladzina ya'rifuna al-umur wa ya'rifuna al-masalih wa yang mereka mengetahui hakikat urusan atau perkara-perkara, permasalahan-permasalahan dan mengetahui mana yang lebih bermaslahat dan mana yang bisa mendatangkan kemudaratan. Ulama yang lebih tahu, makin berilmu dia makin tahu. Dan jemaah sekalian, masih ada lanjutan ucapan Syekh As-Sa'di yang sangat penting untuk dirujuk, tapi intinya adalah Ayat yang mulia ini adalah dalil kewajiban kita untuk senantiasa merujuk kepada para ulama dalam setiap permasalahan kita, terutama di dalam masalah-masalah besar hendaklah kita merujuk kepada para ulama besar. Itulah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Sekali lagi jamaah sekalian, ini adalah ujian bagi kita. Apakah kita tetap berpegang teguh dengan prinsip ini atau kita lebih mementingkan atau tunduk kepada emosi kita. Mungkin muncul pertanyaan, siapa ulama besar di masa ini? Tadi sudah kita jelaskan definisinya. Pertama definisi ulama, yang kedua ulama besar. Maka ketahuilah, di antara ulama besar di masa ini adalah imam ahli hadis kota Madinah. al syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad Habibullah Ta'ala Umur beliau sudah 85 tahun. Sudah tua. Sudah banyak persoalan dari berbagai negeri yang beliau tangani. Beliau bantu pemecahannya terhadap kaum muslimin. Mendalam ilmunya. Tidak diragukan lagi. Iya. Semua, hampir semua para penuntut ilmu yang pernah belajar di kota Madinah mampir di majelis beliau, duduk di majelis beliau di kota Madinah ataupun sebagai mahasiswa di Universitas Islam Madinah karena beliau dulu dosen dan rektor di sana. Iya. Demikian pula asy syeikh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan salah seorang anggota Hay'ah Kibarit Ulama di Arab Saudi Salah seorang ulama besar di masa ini yang masih hidup juga umurnya sudah sangat tua. Demikian pula Syekh Abdul Aziz Al Syekh Syekh Wasiullah Abbas ulama besar ahli hadis di kota Makkah keturunan India Syekh Muhammad Ali Adam juga ulama ahli hadis di kota Makkah keturunan Ethiopia orang hitam tapi orang yang mendalam ilmunya. Iya. Ini diantara nama-nama ulama besar kita di masa ini yang masih hidup. Dan subhanallah, Allah mudahkan kita di masa ini untuk berhubungan dengan para ulama dengan adanya media-media komunikasi. Ataupun minta tolong kawan-kawan kita yang sedang belajar di negeri para ulama. Mudah bagi kita, kalau mau Jangan kita ambil keputusan sendiri kemudian kita katakan ulama di sana nggak tahu waki. Itu salah besar. Kalau betul ulama nggak tahu waki, sampaikan. Tulis pertanyaan persis seperti yang terjadi di negeri kita. Tunggu arahan ulama, dengan dasar itu kita bersikap. Itulah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Yang terakhir jamaah sekalian, kita ingatkan betapa bahayanya seseorang berbicara tanpa ilmu. Betapa bahayanya seorang berfatwa. Sementara dia belum memiliki ilmu-ilmu yang mendukungnya untuk berfatwa. Terutama di dalam masalah-masalah besar. Mudah berfatwa, gampang berfatwa, gampang mengajak orang melakukan ini dan itu. Itu juga bukan manhaj salaf. Manhaj salaf itu adalah berhati-hati di dalam berbicara, terkait dengan keamanan orang banyak atau terkait dengan hukum-hukum agama. Apalagi berbicara jihad, berbicara amar ma'ruf nahi munkar secara umum, maka hati-hati. Ulama dahulu benar-benar takut berfatwa. Berikut sebagai penutup saya kutipkan bagaimana kehati-hatian para ulama dahulu berfatwa. Dari seorang tabi'in yang mulia, Abdurrahman bin Abi Laila Rahimahullah taala beliau berkata Adraktu ishrina wa mi'ata min al-ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yus'alu ahaduhum anil mas'alati fayarudduha hadha ila hadha wa hadha ila hadha hatta tarji'a ila al-awwal aku telah berjumpa dengan 120 orang sahabat Ansar sahabat-sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang dari mereka pernah ditanya satu permasalahan. Lalu dia mengembalikan kepada yang lain. Minta tolong yang lain saja yang menjawab. Yang lain minta lagi kepada yang lainnya yang menjawab. Sampai akhirnya permasalahan itu kembali kepada orang yang pertama. Enggak ada yang berani menjawab. Subhanallah. Sekarang luar biasa ya. Banyak mufti. Ya, banyak ahli fatwa. Dalam riwayat yang lain, beliau berkata, "Ma minhum min ahadin yuhadditsu bi haditsin illa wadda akhahu kafahu iyyahu wa la yustafta an shayin illa wadda an akhahu kafahu al-khutya." Tidaklah seorang pun dari sahabat dahulu menyampaikan satu pembicaraan kecuali dia sangat menginginkan saudaranya saja yang berbicara itu sudah cukup. Tidaklah seorang dari mereka dimintai satu fatwa kecuali dia ingin ada orang lain yang berfatwa. Kenapa jamaah sekalian? Takut salah. Kalau salah berarti menyesatkan namanya. Sekarang subhanallah luar biasa berani orang berbicara dalam banyak permasalahan Demikian pula dari Asyabdi, Al-Hasan dan Abi Hasain. Ini adalah para ulama besar dari generasi tabi'in. Kalau mereka berkata, "Inna ahadakum la yufti fil mas'alati. Law warada ala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, la jama'a ahla Badrin. La jama'a laha ahlu Badrin. La jama'a laha ahla Badrin." Sungguh kalian kata beliau, Sungguh seseorang dari kalian benar-benar berani berfatwa dalam satu permasalahan. Padahal permasalahan itu andai dia menimpa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niscaya beliau akan mengumpulkan sahabat-sahabat senior peserta perang Badar untuk minta fatwa mereka. Subhanallah. Ini di masa itu. Di masa-masa sahabat masih hidup mereka takut berfatwa. Ya. Dan jemaah sekalian masih sangat banyak lagi nukilan-nukilan manhaj sahabat dan tabi'in takut berbicara agama, takut mengeluarkan fatwa dalam persoalan-persoalan yang baru mereka hadapi dalam keadaan mereka orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah ada 10 menit untuk tanya jawab. Saya persilakan. Mau dijelaskan tentang ulama salaf dan khalaf, ulama kontemporer, ulama fikih. Mana yang lebih utama dari ulama tersebut? Ulama salaf artinya ulama terdahulu. Ulama khalaf adalah generasi berikutnya. Ya. Biasanya ulama salaf adalah dinisbatkan kepada sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sedangkan khalaf adalah generasi setelah mereka. Maka khalaf kalau dia mengikuti jalan salaf, maka dia adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan ulama kontemporer artinya ulama yang hidup di masa kita ini. Atau mungkin baru wafat di abad kita ini. Iya. Seperti Syekh Ibn Bas, Syekh Ibn Taimin, Syekh Al-Albani, yang sudah wafat Syekh Mukbil, ini disebut ulama-ulama kontemporer yang hidup di masa kita ini. Adapun ulama fikih, barangkali dia yang sangat menonjol di bidang fikih sehingga mereka sebut dia adalah seorang fakih atau seorang fuqaha. Ya. Bukan berarti dia tidak memahami masalah-masalah lain, cuman dari segi fikih dia sangat menonjol sehingga dia disebut ulama fikih wallahu a'lam. Sebagian saudara kita berdalil tentang bolehnya demo merujuk pada kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang keluar dengan pasukannya untuk menuntut keadilan pada Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Nah, jemaah sekalian, dalam persoalan memahami dalil seperti ini, disinilah salah satunya kita kembali merujuk kepada para ulama. Sekarang kita tanya, ini mudah untuk menjawab persoalan ini. Ada enggak ulama-ulama besar sekarang yang berdalil dengan kisah ini untuk membolehkan demo? Mudah kan? Inilah pentingnya merujuk kepada manhaj ahlus sunnah. Pada prinsip-prinsip ahlus sunnah. Kalau tidak ada, maka kita sudah jelas. Ini mengada-ada di dalam pendalilan. Dan kalau kita baca kisah lengkapnya, Aisyah radhiyallahu anha menyesali kesalahannya. Sehingga beliau tidak berani minta dikuburkan di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ingat kesalahannya ini. Jadi mau ikut, Aisyah sendiri sudah sadar salah, kok kita mau ikut? Iya. Jadi mereka berdalil bukan pada tempatnya. Maka kalau setiap orang bisa berdalil, jadi rusak. Inilah yang dikhawatirkan. Setiap orang baca ayat, baca hadis, dia langsung bisa istimbat, dia langsung bisa berdalil dengannya. Inilah penyebab kerusakan. Inilah penyebab malapetaka. Iya. Siapa rujukan ulama untuk di Indonesia ini? Sebenarnya untuk menanyakan siapa ulama, tanya kepada ulama. Iya, begitu caranya. Tanya kepada ulama. Iya. Dan kita nggak harus punya ulama di Indonesia. Ulama satu orang untuk seluruh dunia cukup. Ya. Kalau kita permasalah, punya permasalahan, tulis dengan benar, sampaikan dengan detail untuk minta hukum. Nggak bisa kita mengatakan kita nggak punya ulama di Indonesia, kita nggak bisa merujuk kepada ulama luar tidak. Itu bukan manhaj ahli sunnah. Dahulu generasi ini sampai melakukan safar dan safar dahulu nggak seperti sekarang. Itu sebulan perjalanan mereka dari Kufa sampai ke Makkah hanya demi berjumpa dengan ulama. Apalagi kita di masa ini, masya Allah, Allah mudahkan untuk menghubungi para ulama. Iya. Benarkah Syekh Yusuf Qardawi adalah orang yang lebih senior tua dibanding dengan para masyayikh ahlu sunnah semisal Syekh Fauzan, Syekh Abdul Musin, dan Syekh Robi. Mungkin kalau dari segi umur, tetapi dari segi manhaj beliau lebih banyak mengikuti manhaj Ikhwanul Muslimin. Dan beliau termasuk tokoh penting dalam Ikhwanul Muslimin. Iya. Kalau dari segi umur iya, tapi dari segi manhaj tidak. Kan tadi kita sudah jelaskan. Definisi ulama besar itu tua dari segi umur, mendalam ilmunya. Dan ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah merujuk pada pemahaman salaf. Iya. Jadi demikian bukan setiap orang tua. Ya. Di, di kampung kita juga banyak orang tua. Ya. Tapi apakah mereka dijadikan rujukan? Tentu tidak. Dalam masalah-masalah besar yang membutuhkan ilmu. Ya. Jadi ini yang harus dipahami, bukan sekedar tua dari segi umur. Ada syubhat dari mereka yang mendukung demo bahwa pejuang kemerdekaan dulu juga memberontak kepada pemerintah yang syah yaitu Belanda agar terbebas dari penjajahan. Bagaimana mengatasi syubhat tersebut? Ini anak SD saja tahu ini. Ya. Bisa jawab syubhatnya. Belanda kan sudah jelas penjajah, kafir lagi. Ya. Mana bisa disamakan dengan pemerintah muslim? Subhanallah. Ya. Ini sudah kehabisan dalil kan? Nggak ada dalil lain. Ya. Sudah jelas pemerintah kafir. Ulama seluruhnya sepakat haram hukumnya orang kafir memimpin kaum muslimin. Bahkan ulama juga sepakat apabila orang kafir ini apa orang apabila pemimpin tadinya muslim kemudian telah apa namanya cukup padanya telah cukup padanya syarat-syarat pengkafiran karena dia melakukan kekafiran juga sepakat ulama wajib dilengserkan. Itu sepakat ulama, nggak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana ulama juga sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat sebagaimana dinukil diantaranya oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim juz ke-12. Ulama juga sepakat tidak ada perbedaan pendapat haram hukumnya memberontak kepada pemerintah muslim yang zalim dan disinilah jemaah sekalian letak perbedaan ahlu sunnah dengan golongan yang menyimpang. Kalau pemerintahnya adil, maka nggak ada perbedaan antara ahlu sunnah dengan golongan yang menyimpang. Sama-sama sepakat, dia memang pemerintah yang harus ditaati, yang harus dipertahankan. Menjadi perbedaan kalau pemerintahnya zolim. Golongan-golongan yang menyimpang itu mengikuti emosi dan kemarahan mereka Makanya Nabi SAW bersabda tentang khawarij. Hudatha'ul asnan sufaha'ul ahlam. Mereka itu adalah anak-anak muda yang pendek akal. Pendek akal. Padahal jemaah sekalian, khawarij dahulu itu hafal Quran dan hadis. Juga ahli-ahli ibadah. Tapi semangat muda mereka mengalahkan ilmu mereka dan mengalahkan apa namanya sikap rujuk mereka kepada pemahaman sahabat. Mereka menakwil sendiri ayat-ayat dan hadis. Mereka paham sendiri. Itulah sebab kesesatan mereka. Disinilah perbedaan ahlu sunnah dan golongan yang menyimpang. Kalau pemerintah itu zalim, sepakat ulama ahlu sunnah haram hukumnya memberontak kepada pemerintah yang zalim. Apa yang dimaksud pemerintah Zolim jamaah sekalian? Pemerintah Zolim itu adalah pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita akan datangnya para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Dan ini juga sebagai bantahan terhadap mereka yang mengatakan itu kan dia pemimpin yang berhukum dengan syariat sehingga kita tidak boleh memberontak. Kalau dia berhukum hukum sekuler, berarti boleh memberontak. Jamaah sekalian, mereka tidak punya dalil sama sekali. Dan tidak ada pendahulu dan tidak ada ulama besar yang berfatwa demikian. Kalian wahai umat Islam di Indonesia, pemerintah kalian sekuler, nggak sama dengan ulil amri yang wajib ditaati. Kalian boleh berontak, nggak ada satupun, tidak ada satupun. Iya. Yeah. Tidak ada dari kalangan ulama salaf dahulu, tidak pula sekarang. Bahkan kita diperintahkan untuk tetap taat walaupun dia tidak berhukum dengan syariat. Hadis-hadis menunjukkan hal tersebut. Banyak sekali hadisnya. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yakunu ba'di a'immah, la Nabi Hudaya, wa la nabi sunnati." Akan datang sepeninggalku para pemimpin, yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani sunnahku. Jamaah sekalian, apa petunjuk dan sunnah Nabi? Jawabannya adalah seluruh ajaran Islam, seluruh syariat Islam Makanya syariat Islam itu kalau orang memahami hakikatnya, syariat Islam yang terbesar adalah tauhid, kemudian sholat dan seterusnya. Tapi mereka ini, mereka hanya paham syariat Islam itu hukum pidana. Dia pikir hanya itu saja syariat Islam. Iya. Sehingga pemerintah yang masih sholat dia anggap tidak berhukum dengan syariat. Padahal Nabi SAW juga punya, pernah punya pesan khusus Jangan memberontak masallu selama mereka masih sholat atau masallu. Aku kama qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ini lanjutan hadis Hudzaifah akan datang sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani sunnahku. Ini sebenarnya jelas tidak berhubung dengan syariat. Bahkan lanjutan hadis lebih dahsyat. Apa lanjutan hadis? Wasayakunu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jusmani ins. Akan ada di tengah-tengah mereka para pejabat, para pemimpin yang hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Masih ada yang mengatakan dia berhukum dengan syariat? Hati setan dalam jasad manusia. Kemudian Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau aku bertemu dengan masanya para pemimpin seperti ini?" Maka jemaah sekalian perhatikanlah apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita perhatikan, singkirkan dulu emosi kita. Singkirkan perasaan kita, tundukkan akal kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tasma'u wa lil amir. Wa induriba zahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati. Hendaklah kamu tetap tunduk dan patuh kepada pemerintahmu itu. Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetap tunduk dan patuh. Jemaah sekalian, apakah artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan kezoliman? Apakah artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita menjadi orang yang paling lemah imannya? Hanya mengingkari dalam hati? Jawabannya tidak jemaah sekalian. Kalau begitu kenapa? Tetap disuruh tunduk dan patuh. Karena diantaranya adalah kalau kita melawan, kalau kita melakukan pemberontakan, pembangkangan, akan muncul mudarat yang lebih besar. Inilah perbedaan ahlu sunnah dengan golongan yang menyimpang. Ahlu sunnah itu harus memandang ke depan, harus menimbang, sejauh mana maslahat dan mudarat. Dan kita nggak akan mungkin sempurna timbangan kita kecuali kita merujuk kepada para ulama. Iya, betul-betul ini prinsip ahlu sunnah. Iya. Betul dia salah, dia sesat, dia menyimpang, nggak pantas memimpin. Tapi kalau kita paksa dia turun, maka muncul kesalahan yang lebih besar, kemudaratan yang lebih besar. Di antaranya adalah tumpahnya darah kaum muslimin. Sekarang kita mau demo, demo kepada siapa sih? Kepada gubernur kafir atau kepada presiden muslim? Jujur saja jawabnya. Kepada presiden muslim kan? Terus yang menjaga keamanan siapa? Aparat muslim atau kafir? Mayoritas muslim. Kalau tertumpah satu darah aparat muslim atau satu orang muslim masyarakat, maka ini tanggung jawabnya sungguh sangat besar di sisi Allah tidak boleh kita sepelekan. Ini yang dijauhi, ini yang dihindari. Jamaah sekalian sebagai penutup terhadap para sahabat yang melakukan jihad beneran, bukan jihad palsu, jihad beneran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Manda'ya dayyaqa manzilan, aw qata'a tariqan, fala jihadalahu." Siapa yang menyempitkan perumahan atau menghalangi orang lewat di jalan, maka tidak ada jihad baginya. Itu jihad yang beneran. Enggak boleh menyempitkan kompleks perumahan. Apalagi kompleks rumah sakit. Atau kompleks pusat ekonomi. Ekonomi masyarakat. Mudaratnya lebih besar tidak boleh mengganggu orang yang lewat di jalan. Maka tidak ada ceritanya jihad yang memacetkan jalan. Kecuali jihad konstitusi. Yang berasas demokrasi. Jadi beda dengan jihad syar'i. Jemaah sekalian, waktu kita sudah habis.